Al-Quran dibacakan terdengar merdu di telingamu itu suara siapa yang kamu dengar memang telingamu mendengar itu suara tetanggamu yang baca itu suara saudaramu tapi bukankah hakikatnya yang terdengar itu adalah suara Rasulullah Al-Quran itu Al-Quran itu hakikatnya suara Rasulullah hanya saja melalui mata rantai dari lisan-lisan manusia dalam sejarah yang panjang dari Rasulullah dibacakan kepada para sahabat sahabat sahabat dari sahabat kepada tabi'in dari tabi'in kepada tabi'in tabi'in terus salafus salihin terus sampai pejuang-pejuang agama di Nusantara ini sampai kepada para kiai sampai kepada cangkemmu Loh, orang yang membaca Al-Quran itu berarti suaranya berpadu dengan suara Rasulullah nafasnya menyatu dengan nafas Rasulullah betapa barokahnya maka usahakan ikut program ODOJ ODOJ one day one juice satu hari satu jus hari ini jus apel besok jus tomat <laughs> besok jus wortel ini sama nih soal sedino sak jus berarti sak ulan setahun tuh hatam pengrolas hebat kabotan ah one day setengah jus berarti ronggulan hatam sepisan setahun hatam peng enam kabotan one day seperapat jus ku setahun iso hatam peng telu cek kabotan one day one lempir satu hari satu lembar saya kabutan Mateo Loh, orang Islam model apa mau Quran satu hari satu lembar kok kabutan ngono sampean ngilono Pak Ahok hatimu loro karo Pak Ahok gara-gara Al-Quran dilecehkan penistaan agama woi makanya saya menindaklanjuti Dawe Pak Camat kalau mau nggak usahlah rame-rame ikut berangkat ke ibu kota katanya jihad di hari Jumat untuk meraih surga di ibu kota ngapain setahu saya surga itu tempatnya di bawah telapak kaki ibu kita bukan di ibu kota kita sakit karena agama Islam dinistakan Al-Quran dilecehkan sakit ya sakitlah nggak sakit gimana sakit saya pernah ditanya menurut sampean ya opo kasusnya Pak Ahok aku ya santai lah aku jawab carno aja Kok jarno ae. Berarti kasus iku gak apa-apa. Apa-apa kok gak apa-apa. Apa-apa iku. Masalah agama, masalah Quran kok gak apa-apa. Ya apa-apa. Lah nek apa-apa kok dijarno. Nah, terus kon niku lho kate lapo. Iso aku ah niku menyelesaikan kasus iku. Iso nangani kasus iku iso. Aku. Ah? kalau memang itu menyangkut hukum negara pemerintahan ya udah ditangani sama yang berkompeten di bidangnya dalam hal ini kepolisian sama kejaksaan kalau itu menyangkut urusan agama diselesaikanlah sama majelis ulama kiai kiai sing alim alim sing asli kiai temenanan nih kok dudung ini ini iki ini ini urusannya habaib para kiai yang alim yang kapabel di bidangnya itu yang menyelesaikan toh hukumnya sudah diproses kita tinggal mengawal kita tinggal mendoakan nih mau dong kalau sama nih kalau wong cilik kata lapo ya kata bunga-bunga nganti perutul intil-intilmu ya tidak akan menyelesaikan masalah Muhammad iki lho wong cilik, wong kelahan klek, lunggone dingklek. Ndak pati duwe-duwe. Jarang-jarang mangan iwak pitik. Paling ketemu ya iwak bedhek. Mangkane lek ana apa-apa kecuthik dhisik. Ibarat driji tangan di bawah jentik. Jauh macam-macam urusannya cuma silit PT gitu. Ya wis ndonga ae, Bro. Ente apa sampean? Halo? Malah kalau saya kita harus ambil hikmahnya. Nah aku malah dongo pertama. Muka-muka Pak Ahok oleh hidayah. Oleh hidayah Gusti Allah terus mlebu Islam. Jadi pejuang Islam yang luar biasa. Ingat kasusnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam. Uh, sangat memusuhi Islam, sangat memerangi Islam dan selalu mengancam akan membunuh Rasulullah itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam didongakno karo Kanjeng Nabi Allahumma aizil Islam bi hadi Umar ini ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari Umar dua waktu itu di suku Quraisy ada dua Umar yang menjadi jawara pendekar suku Quraisy doa Rasulullah didengar Allah diijabahi Gusti Allah Umar bin Khattab masuk Islam kemudian setelah masuk Islam dia selalu berada di garis terdepan membentengi Islam membela Islam sampai titik darah penghabisan ngono Ngarepe wong-wong iki Ahok langsung dilebono neraka ngono be. Enggak langsung ndak usah penjara wis langsung neraka ngono Itu ah Iku lak urusane Gusti Allah sih. Nah aku tak ambil hikmah, mohon maaf Pak Ahok yang non muslim. Jadi wong Islam faham Al-Maidah 51. Lah sampean krungu Al-Maidah 51 lah gara-gara ono kasus iki ya. Menunggu gak izin raimu. Lu coba kalau ono kasus iki sama ngerti ya Al-Maidah 51. Ini sebenarnya pukulan telak buat kita. Kita yang punya Al-Qur'an tapi kita malah nggak paham tentang Al-Quran. Kenapa? Ya karena kita kurang akrab dengan Al-Quran. Al-Quran jarang kita baca, nggak pernah kita pelajari, kita fahami kita kaji, kita telaah, apalagi kita amalkan. Bukankah itu namanya juga pelajaran Al-Quran? Zaman meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci undang-undang kehidupan kita bagian dari rukun iman tapi kenyataannya praktek hidup kita sering bertentangan dengan Al-Quran Kelakuan kita sering melenceng dari rambu-rambu Al-Quran Apa itu nggak melecehkan Al-Quran hakikatnya? Halo Menunggu pikir menunggu Kaget ya wis wisin ini artinya apa ya kita harus lebih akrab lagi dengan Al-Quran memperingati maulid Nabi berusaha ittiba kepada perilaku Nabi dan perilaku Nabi itu wakana sallallahu alaihi wasallam khulukuhul Quran Allahumma salli ala Muhammad eh singgung naik